Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah, Pada kesempatan hari ini, hari Selasa 29 Desember 2020 Bertepatan dengan 20 dengan 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam siang Ramadan. Kumpulan hadis-hadis yang sahih berhubungan dengan fikih puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketujuh dan sebelum kita masuk kepada sesi yang ketujuh dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al hadith Tafadhalu hafizakumullah. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan yang mana sekarang di dalam matan kita masuk kepada nomor tujuh dan kita masuk kepada hadis yang ketiga dari Al-Akhbar As-Sahihah ataupun dari bab yang kedua keutamaan puasa Ramadan pada pasal min asbab dukhulil jannah. Maka di hadis yang ketiga ini dan sekaligus yang keempat, kenapa kita katakan hadis ketiga dan keempat? Karena sahabinya datang dari dua. Datang dari Abi Hurairah dan datang dari Abi Sa'id Al-Khudri secara berlangsungan. Maka dihitung oleh ahlul hadis dua hadis hadis Abi Sa'id dan hadis Abi Hurairah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, uh, Imam Muslim. Adapun hadis yang mutafakun alaih maka dari Abi Hurairah saja. Maka kita masuk kepada matan an Abi Hurairah wa Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna Allah jalla wa ala yaqul Inna sawma li wa ana ajibih Innalisa ini farhatain Ida afara fariha wa ida laki Allah fariha Wala nafsu Muhammadin biyadih La hulufu famni sa'imi atyab Innallah min rihil misk Hadis ini Maknanya telah kita lewati Dengan lafaz yang hampir sama Yang maknanya Dinukilkan oleh Nabi Ucapan Allah di hadis Qudsi Maka apa bedanya Al-Quran dengan hadis Qudsi? Al-Quran kalamullah, ucapan Allah yang mana teksnya datang dari Allah diberikan kepada Jibril alaihi salam, Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyebutkannya di saat dibacakan kepadanya dan dihafal oleh para sahabat kemudian ditulis sesuai teksnya dari Allah. Adapun hadis kudsi, maka hadis ini diriwayatkan oleh Nabi dari Allah, namun teks dari hadis tersebut datangnya dari tekstual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sama Allah berfirman, namun kalau Al-Quran teksnya dari Allah diturunkan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad dengan lafaz yang sama. Namun hadis kudsi yang membuat tutorialnya adalah Nabi Muhammad dengan makna yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ucapan Nabi itu adalah dalil. Bisa jadi ucapan Allah. Nah, maka oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Maka tidaklah apa yang keluar dari Muhammad itu dari ucapan dirinya, tidak, tetapi wahyun yuha, wahyu dari Allah yang disampaikan. Baik wahyu berupa Al-Quran dari Allah kepada Jibril dan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Baik dia itu konteksnya dari Nabi Muhammad dinamakan dengan hadis Qudsi. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ucapan Nabi tidak sembarangan. Dia adalah bisa jadi ucapan wahyu jika Nabi mengatakan Allah berfirman. Bisa menjadi hadis Qudsi. Maka di sini pun Disebutkan inallaha jalla wa ala yaqul bahwa Allah azza wa jalla yaqul. Allah bersabda, Allah berfirman dan lafaznya sama. Bagi orang yang berpuasa itu di mana Allah memberikan pahala tanpa batas, tanpa dilipat menjadi asroh ila sabimi'ah tetapi tanpa batas. Dan juga yang menjadi poin pendalilan bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat berbuka karena pertama bahagia Allah telah menghalalkan waktu yang mana kalau puasa Ramadan berarti Allah haramkan. Yang mana kalau puasa sunnah berarti Allah berikan keutamaan kepadanya untuk melaksanakan puasa ini, maka dia orang yang puasa ini senang di saat dibebaskan dari waktu yang diharamkan seperti puasa Ramadan ataupun nadar, ataupun kodoh, ataupun puasa yang sunnah. Maka dia senang dari segi fitrah. Di mana dia lapar dan haus boleh untuk minum, itu maknanya. Dan yang kedua dia senang yang kedua dari ukhrawiyah, di mana dia telah menunaikan ibadah fitrah orang yang menunaikan ibadah dia akan senang. Seperti orang yang melaksanakan sholat, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir dengan penuh khidmah, diharapkan Allah menerima pahalanya. Dan begitu pun dalam ibadah kita menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka semua ibadah itu akan menyebabkan senang bagi orang yang melakukannya. Dan kebalikannya, melaksanakan kemaksiatan, meninggalkan sholat, dan sebagainya, itu menimbulkan di hati orang-orang yang meninggalkannya akan sedih dan akan sakit hatinya dan penuh penyesalan kecuali mereka orang-orang yang hatinya mati maka sudah terbiasa melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat bertahun-tahun maka dia cuek bebek biasa-biasa saja alhasil Beruntunglah bagi orang yang mempunyai hati yang hidup. Meskipun sakit. Banyak maksiat tapi merasa sakit. Daripada hati yang mati. Sudah bertahun-tahun tidak sholat, tidak merasakan penyesalan dan sebagainya. Maka ini hadis yang ketiga dan keempat datang dari satu hadis dari dua sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, adapun diriwayatkan mutafakun alaih dari Abi Hurairah saja. Dan di sana ada periwayatan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang hasan dari jalan Abi Hurairah eh, dari jalan Abu Said tanpa menyebutkan Abi Hurairah. Maka ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Ali ibni Harb hadatsana Muhammad ibnu Fudail hadatsana Abu Sinan an Abi Saleh an Abi Sa'id Al-Khudri maka Ali ibnu Harb dan ibnu Muhammad atau kedua keduanya rawi yang saduk. Maka sanatnya Hasan. Maka di riwayat An-Nasai berkesendirian Abi Sa'id. Di riwayat Mutafakun Aleh berkesendirian Abi Hurairah. Di riwayat Imam Muslim digandengkan Abu Hurairah dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ini hadis yang ketiga. Dan di hadis yang keempat datang dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau Allah Jalla wa Ala asawmu li wa ana ajibih. Walisaimi farhatan farhatun hina yalqa rabbah wa farhatun inda iftarihi. La khulufu fami saimi atyab inda Allah min rihil misk. Maka hadis ini maknanya sama datang dari sahabat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud. Dan perlu diperhatikan di sini Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan qala Rasulullah. Berarti hadisnya apa? maukuf Makna maukuf ucapan sahabat. Namun bagaimana ucapan sahabat di sini? Dikatakan di dalam matan sahih maukuf lahu hukmu rafa. sangatnya sahih, hadis ini maukuf, namun mempunyai hukum rafa. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau Allah ini ucapan Allah. Maka bagaimana Ibnu Mas'ud bertemu dengan Allah dan dia bukan seorang nabi? Maka di sini banyak dari para sahabat biasanya meriwayatkan dari Nabi, kemudian para tabi'in mengirsalkannya. Dengan tujuan misalnya fatwa ataupun banyak mengulang dari hadis-hadis Abi Mas'ud Ibnu Mas'ud, maka dia meriwayatkan kepada para tabi'in langsung Ibnu Mas'ud langsung lafadznya tanpa menyebutkan kepada Nabi agar tidak terulang. Maka itu ihtimalnya. Maka asal dari hadis ini ihtimalnya dari Abi, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi. Kemudian Nabi mengucapkan hadis qudsi dari Allah. Karena mustahil Abdullah Ibnu Mas'ud mendengar dari Allah Jalla wa'ala. Maka hadis yang kelima ini datang dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Muhammad Ibnu Bashar. Siapa? Muhammad Ibnu Bashar Bundar. Hadatana Muhammad. Siapa? Muhammad Ibnu Bashar an Muhammad. Wahwa Muhammad Ibnu Ja'far. Siapa? Gundar. eh ya Hudzaifah? Gundar. Fi farq baina Bundar wa bundar. Bundar yakni wasi'ul ilm wa bundar, musabib. Maka Muhammad ibnu Basar Bundar. Muhammad ibnu Ja'far Bundar. Siapa Rafiq? Bundar. Hah? Bundala? Bukan, Bundar. <laughs> Bukan bundala. Hasil Bundar dengan Gundar. Sama-sama namanya Muhammad, yang satu Muhammad ibnu Basar Bunda, uh, eh, Bundar, dan Muhammad ibnu Ja'far, gurunya Bundar adalah siapa? Gundar. Muhammad ibnu Ja'far. Maka dia meriwayatkan Ma'ruf dari Su'bah. Dan dia min atbatinas dari Su'bah. Duduk 20 tahun bersama Imam Su'bah. Maka Syu'bah meriwayatkan dari Abi Ishaq As-Sabi'i dan dia mudallis. Namun jika Syu'bah meriwayatkan darinya, maka sangat berhati-hati Abu Ishaq As-Sabi'i. An Abil Ahwas, An abdillah Ibni Mas'ud. Dan datang jalan yang lain dari Ibnu Uyainah, dari Abi Ishaq, marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam ada rukutnya di dalam ilalnya. Dan dikatakan, hada sanat sahih mauquf walahu murafa dan ini adalah seperti zahir karena dia meriwayatkan dari Allah bagaimana bisa. Maka semua sanatnya, semua rijalnya tikot dan anak-anak dari Abu Ishaq di sanat ini layadur karena Su'bah di saat meriwayatkan dari Abu Ishaq maka ihtimal Abu Ishaq meriwayatkan dengan tahdid. Karena Su'bah Ibnu Hajar sendiri telah mengatakan Kafaitukum tadlis halaka. Maka aku cukupkan bagi kalian tadlis dari orang-orang yang tiga. Al-A'mas, Abi Ishaq, dan Petada. Maka ucapan ini dinukilkan oleh Imam Adahabi, nah, eh, Imam Al-Bayhaqi di dalam Ma'rifatus Sunan wal Asad. Maka maknanya Imam Subah jika meriwayatkan tadlis dari Abi Ishaq, Fatadah dan Al-A'mas, ketiga mudallis ini, maka an-anahnya ihtimal al isol. Maka di sini hadis Ibnu Mas'ud mauquf tetapi mempunyai hukum yang rafa dan telah disambung diriwayatkan oleh Imam ada rukutnya di ilalnya. Lalu siapa Abdullah bin Mas'ud? Seperti biasa kita menyebutkan biodata dan biografi para sahabat. Abdullah bin Mas'ud dia Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil al-Makki. Maka dia dari kelompok al-Muhajirin. Minas sabikin al-awalin. Wahua al-Badri. Tal, jelis Yang perang Badr bersama Nabi. Dan dulu dia minas sabikin al-awalin. Syahidah Badron. Dan melaksanakan dua hijrah. Hijrah kepada Habasyah. Dan hijrah kepada Madinah kepada Nabi. Dan dia termasuk dari fukoha dan hufadus sahabat. Maka dari manakibnya yang paling unggul, dia adalah termasuk dari kuroknya para sahabat. Maka ini keutamaan para kurok sahabat. Di mana Nabi Muhammad SAW memberikan tazkiyah kepadanya dan memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil Quran dari para sahabat diantaranya keutamaannya Abdullah bin Mas'ud dia termasuk dari para sahabat yang ditaskiyah untuk diambil ilmu Qur'annya. Seperti di dalam hadis yang hadis ini muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Istaqra'ul Qur'ana min arba'ah. Min Abdullah bin Mas'ud, ini poin pendalilannya. Wa Salim Maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal. Indah kia ya, Hudaifah. Katab Aina daftaru? Khalas, al-an as'alu. Man haula al-arba'ah alladhi zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqra'ul Qur'an min arba'ah. Awalan Abdullah bin Mas'ud. Thaniyan Kharban. Antal anna Taib Salim Maula Hudayfa. Maula Abi Hudayfa. Anak Maula Abi Hudayfa. <laughs> bukan entah Ah, wasani. Wasalis. Khalas. Matahfad. Lis mataktub. Anta tahfad kamal Bukhari. Atau kamal sya'bi ala diyakul. Ana lam aktub sawad dibayar. Aku tidak menulis di majelis itu tinta hitam di atas tinta putih. Tetapi dia diam di majelis. Disebutkan oleh gurunya hadis fulan an anpulan an hadis pertama. Hadis kedua hadis fulan an fulan di rumah, dia jawantahkan semua yang dia dengar, ditulis satu persatu. Nah, kamu kayaknya mau gitu ya. Pulang ke rumah ditulis empat orang ini. Siapa empat orang? Eh, Kamil. Siapa? Ubay bin Ka'ab wa Ma'ad bin Jabal. Idan arba'ah. Aina daftaruk. Kullu yawm aina daftaruk. Ini yang dengar. Ini mesti Hudaifah tanpa daftar. Wa kana mimman yukthiru mulazamatihi ma' dan keutamaan Ibnu Mas'ud dia orang yang banyak duduk mulazamah dengan Nabi. Menandakan dia orang yang paling rajin bersama Nabi belajar. Maka mengambil ilmu. Dan ini sesuai pengakuan Abu Musa al-As'ari di saat dia baru pertama hijrah ke Madinah. Baru datang ke Madinah. Maka dia pikir Ibnu Mas'ud itu adalah dari ahlu bait Nabi. Orang yang tinggal di rumah dengan Nabi, dari keluarga dekat Nabi. Ternyata tidak. Dikatakan Abu Musa, Fadam ana wa minal Yaman, fakunna hina manara Ibnu Mas'ud wa ummahu ila min ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Min kasrati dukulihim wa yuzumihim lahu." Maka aku di saat pertama hijrah sampai ke Madinah, banyak berhari-hari aku melihat Ibnu Mas'ud orang yang paling banyak dengan ibunya itu duduk di rumah Nabi. Maka aku sampai mengira Ibnu Mas'ud dan ibunya itu keturunan dari al hajimiyin Dari keturunan keluarga dekat Nabi. Ternyata tidak. Lalu kenapa? Min kasrati dukhulihim waluzumihim lahu. Dikarenakan banyaknya mulazamah dan banyaknya belajar bersama Nabi. Sampai akhirnya dia menjadi marja di dalam periwayatan hadis dan periwayatan Al-Quran. Maka telah banyak periwayatannya dari para sahabat yang meriwayatkan dari dia. Seperti Abu Musa al-As'ari, Abi Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Imran Ibnu Hussein, Jabir Ibnu Abdillah, Anas Ibnu Malik, Abi Umamah. Maka inilah dari keutamaan Ibnu Mas'ud, para sahabat pun banyak meriwayatkan dari dia. Dan periwayatannya sangat banyak di dalam ilmu hadis. Dan dia minal muksirin diriwayati al hadis. Dan dia masuk kepada ru'us ashabil mi'atain atau ashabil mi'ain. Termasuk dari orang-orang yang banyak yang jumlahnya di bawah dari seribu maka dia masuk kepada rukbah at-taminah, masuk kepada ranking yang ke-8 setelah Abi Sa'id Al-Khudri, maka Abi Sa'id Al-Khudri di ranking yang ke-7, maka ke-8-nya Ibnu Mas'ud dan ke-9 Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As. Dan periwayatannya mencapai kepada 848 hadis. 848 hadis. Maka dia mencapai kepada ranking yang ke-8. Maka inilah dari keutamaan Ibnu Mas'ud selain dia adalah imam di dalam Al-Qur'an dan bahkan menjadi marja di Al-Qur'an. Bahkan telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Berkata Abdullah ibnu Mas'ud sendiri, "Walabila ilaha gairuh ma min bila suratun ila ana a'lamu haitu nazalat." Wa min ayah ila ana a'lamu fima unzilat. Walau a'lamu ahadan huwa a'lamu bi bila minni tablubuhu al-ibil la rakibtu ilaihi. makanya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidaklah dari Al-Qur'an suratnya itu kecuali aku mengetahui di saat turunnya. Dan tidaklah ayat kecuali aku mengetahui bagaimana turunnya. Dan kadang-kadang untuk siapa turun ayat ini. Maka jika seandainya aku mengetahui di sana ada kaum muslimin yang mengetahui ilmu dan aku tidak mengetahui ilmu Al-Quran, maka akan maka aku akan mengambil untaku dan menuntut ilmu kepadanya. Biar bagaimana seorang alim dari sahabat. Dia mengetahui ilmu Al-Quran semuanya. Dan jika didapati ada manusia yang lebih dari dia, dia akan berguru. Tawadu. Tidak mentang-mentang menjadi alim kabir, maka dia tidak mau belajar kepada yang lain. Tidak mentang-mentang menjadi ustadz kabir, maka dia tidak ingin mengambil ilmu dari yang lain. Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan atau kita tambah satu lagi agar lafadznya lain. Atau sudah sudah saja. 27 menit, 28 lumayan. Wa tapi ilahuna huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. سبحانك اللهم وبحمدك